quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Para alim ulama yang kami hormati, Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati dan kedua calon mempelai yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ada sisi dan ridhonya pada kesempatan pagi hari ini kita hadir untuk menyaksikan upacara akad nikah saudara Ibrahim Muhammad Asyarik yang nanti akan menikah dengan saudari Farhana binti Taufik Ali sama yang insya Allah akan segera dilaksanakan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya, pada pengikutnya sampai nanti di awal kiamah Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wa hadirin yang kami hormati, saya dari kantor urusan agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah kami meneliti memeriksa data-data eh, atau berkas yang telah kami terima baik berkas calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah maupun para saksi semuanya telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan akad nikah pada pagi hari ini. Untuk itu nanti setelah khutbah nikah, akad nikah nanti sudah diikrarkan oleh bapak wali nikah dan calon mempelai pria. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami mengawali dan upacara akad nikah pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah.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 semua menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya saja perlu diingatkan bahwa menjalankan sunnah harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mempelai putra ketika melangkah untuk menggapai atau mencapai jenjang pernikahan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para pemuda ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu hendaklah menikah. Karena demikianlah setiap pemuda yang mampu dan kemudian segera menikah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ Karena dia, pernikahan itu, akan menundukkan pandangan mata dan akan lebih menjaga kehormatannya. Kemudian demikian pula kepada wali dari mempelai putri. Juga karena hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wahai orang yang beriman, kalau datang pada kalian seorang pemuda yang baik melamar anak kalian, fazawijuhu, maka nikahkanlah. Karena sungguhnya kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah di muka bumi wafasadun kabir akan terjadi kerusakan yang besar wasadaqa Rasulullah dan sungguh benar ucapan Rasulullah SAW kalau dihalang-halangi pernikahan maka niscaya betapa banyaknya para pemuda dan pemudi dalam keadaan mereka sudah saatnya menikah tapi tidak menikah maka niscaya mereka akan naudzubillah terjerumus ke sana kemari dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan walhamdulillah dengan dimudahkannya pintu pernikahan maka berarti dibukanya pintu kebaikan pintu sunnah pintu ibadah dan secara otomatis akan tertutup pintu-pintu kejelekan maka semoga wali dari mempelai putri pun karena Allah Subhanahu wa taala dan karena hadis ini menerima lamaran calon mempelai putra. Alhamdulillah pernikahan antara waladi anakku Ibrahim bin Muhammad dan juga dengan calon mempelai putri Farhana binti Taufik Cammah. Semoga pernikahan ini adalah pernikahan yang merupakan sebuah pintu membuka ke arah kebaikan-kebaikan. Selain daripada itu, juga para hadirin yang kami hormati, juga dengan datangnya memenuhi undangan, ini juga ibadah, itu juga sunnah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan, kalau ada yang mengundang kalian, fa'ajibhu di dia hakul muslim ala muslim idza da'aka fa'ajibhu kalau diundang maka datangilah maka semua menghidupkan sunnah semua pihak menjalankan sunnah demikian pula bapak-bapak kita dari pengurus KUA, dari pemerintah kita juga menjalankan tugasnya. Dan kalau karena Allah SWT jadi ibadah pula. Maka semuanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Maka hari ini hari bahagia, hari gembira dan juga hari ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara ini adalah perkara yang berpahala dengan berlipat-lipat kali pada semua pihak. Yang ketiga, bahwa perkara yang akan diadakan ini insyaallah باذنillah taala sebuah pernikahan yang dengan akad nikah makan berubah status ya. mempelai putri menjadi seorang istri, mempelai putra menjadi seorang suami yang masing-masingnya memiliki tugas dan tanggung jawab memiliki hak dan kewajiban yang Allah ringkaskan dalam satu ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah 'ala ba'd wa bima anfaqu. Wassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Kata Allah, ar-rijal, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Karena apa yang Allah berikan pada mereka dari kelebihan dan apa yang diinfakkan oleh mereka dari nafkah. Dan wanita yang salihah adalah wanita yang taat pada Allah Ta'ala yang taat pada Rasulnya dan kemudian taat kepada suaminya menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya menjaga harta suaminya maka ini semua merupakan isi dari hak dan kewajiban seorang suami dan istri diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ringkas maka hendaklah eh, Anda wahai Ibrahim bin Muhammad siap menjadi suami yang memimpin keluarganya. Dan hendaklah engkau, wahai Farhanah binti Taufik, hendaklah menjadi istri yang salihah yang disebutkan dalam ayat tadi, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan kemudian taat pada suaminya. Adapun pesan pesan yang harus dipegang untuk menuju kebahagiaan adalah satu perkara yaitu al-qanaah. Al-qanaah adalah menerima apa adanya tidak banyak menuntut dari pihak suami ataupun istri. Apa yang Allah berikan disyukuri kelebihannya dan disabari kekurangannya, maka itulah kunci bahagia. Disebutkan oleh para a'immah, para imam-imam dan para ulama. Bahkan disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan mukmin, maka niscaya kami akan beri kehidupan yang bahagia. Kami berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Ternyata dalam tafsir ayat ini disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab rahimahullah bahwa makna wa huwa mukmin adalah qanaah. Demikian pula dikatakan dalam oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa siapa yang amila salihan wa huwa mukmin adalah qanaah merasa cukup dengan apa adanya merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan disyukuri olehnya apa pemberian Allah Subhanahu wa taala maka ini kunci bahagia kalau kita tidak merasa puas dan selalu dalam keadaan menuntut tidak akan pernah ada batasnya dunia tiada akhirnya maka disebutkan dalam satu pepatah bahasa Arab bahwa qanaah adalah kanzun la tafna Qanaah adalah kekayaan yang tiada terhingga, yang tidak pernah habis. Karena siapa yang punya qanaah, dia punya segalanya. Tetapi siapa yang tidak punya qanaah, dia tidak pernah merasa cukup kapanpun dengan apapun, walaupun diberi dunia dengan seisinya. Aku lu lihat. Aku ucapkan ini semuanya untukku dan untuk mempelai berdua dan untuk seluruh hadirin dan hadirat bahwa ini adalah pesan dari Rasulullah SAW dari Allah dan kemudian dari para ulama hendaklah kita memegang kunci bahagia ini semoga dengan qanaah kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat semoga ikatan pernikahan ini menjadi ikatan yang langgeng yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala barakah mendapatkan taufik.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 Taala akad nikah pada pagi hari ini telah dapat terlaksana dengan baik saya dari kantor urusan agama Kecamatan Serangan Kota Surakarta dengan imam mengukuhkan akad nikah Ibrahim Muhammad dan saya dengan Farhanah binti Tabrik Ali Syamah telah sah baik menurut syariat agama Islam maupun undang-undang perkawinan Mudah-mudahan mereka berdua dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mudah-mudahan dianugerahkan putra-putri yang saleh dan salehah. Bapak Ibu hadirin wal hadirin kami hormati dengan demikian maka seluruh rangkaian tata upacara nikah pada pagi hari ini telah selesai mari kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh